بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا 毕业了。 ضلالة في النار أيها الناس Hadirin azakumullah Alhamdulillah pada kesempatan di pagi hari ini Kita bisa kembali bertemu di masjid ini Untuk melanjutkan kembali pembahasan bulan yang lalu masih berbicara seputar masalah fitnah. Kalau pembahasan bulan yang lalu lebih banyak berbicara tentang masalah macam-macam fitnah. Dan sedikit pembahasan tentang bagaimana cara mengantisipasinya. Maka insya Allah Ta'ala pada kesempatan kita di pagi hari ini, di pertemuan kita kali ini, akan membahas lebih lanjut tentang kawaid syariah kaidah-kaidah syar'i yang disebutkan dalam Al-Quran atau yang disebutkan dalam Sunnah Rasulullah SAW dalam menghadapi yang namanya fitnah. Tujuan disebutkannya kaidah tersebut dengan Nabi Muhammad ialah untuk pembekalan masing-masing kita ketika terjadinya yang namanya fitnah. Sehingga ketika para muslim memahami kaidah tersebut, maka bisa dia gunakan sebagai tameng, sebagai senjata untuk menghadapi berbagai macam fitnah yang melandarinya atau yang melanda umatnya di sepanjang zaman dan waktu di semua tempat. Dikarenakan faedahnya secara umum berlaku untuk semua fitnah yang berlaku, kalau eh, kita yang ada. Karena yang Allah perlu kita ketahui bersama bahwasanya yang namanya fitnah anda semua pihak. Fitnah itu sendiri tatkala kalian wahai umat manusia, wahai kaum muslimin takut dari sebuah fitnah yang dikatakan la tusibanna alladziina zalamu minkum yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim di antara kalian saja. Tidak hanya menimpa orang-orang zalim di kalian saja Menjawabkan di mana fitnah Allah fitnah itu berkata khusus untuk orang yang zalim atau pesan tertentu terkadang fitnah itu menyeluruh yang terkena orang zalim, yang terkena orang yang adil, yang terkena orang fasik, yang terkena orang saleh, yang terkena orang biasa, pelajar, alim ulama, masyayikh, seluruhnya. Takutlah kalian dari sebuah fitnah yang demikian ini keadaannya fitnatun ammah wa fitnatun khasah maka dari sini Allah kita harus menyadari masing-masing kita itu tidak aman dari yang namanya fitnah selama hayat masih dikandung badan entah anda itu seorang muslim biasa Ataukah anda itu seorang talibul ilm? Ataukah anda seorang alim, seorang syekh yang terkemuka, yang diakui keilmuannya? Tidak seorang pun yang merasa aman dari yang namanya fitnah. Bahasa yang sebaliknya, fitnah itu bisa menimpa seorang alim, seorang syekh. Fitnah itu bisa menimpa seorang talibul ilm, Fitnah itu bisa menimpa orang yang saleh. Fitnah bisa menimpa orang yang muslim. Bisa menimpa orang yang zalim. Orang yang ini, orang yang itu semua terkena yang namanya fitnah. Maka tidak boleh masing-masing kita merasa aman dari yang namanya fitnah. Oleh karena itulah pentingnya masing-masing kita untuk mengenali beragam fitnah-fitnah yang ada sudah kita bahas pada beberapa bulan yang lalu fitnah harta, fitnah anak, fitnah istri, fitnah ini, fitnah ini, fitnah itu kenali baik-baik supaya jangan sampai menimpa kita kemudian setelah itu kita harus mengetahui bagaimana kaidah syar'i dalam menghadapi fitnah-fitnah yang ada prinsipnya yang Allah Cukup banyak kaidah-kaidah syariah yang disebutkan dalam Islam yang perlu dipahami dengan sebaik-baiknya oleh masing-masing kita dalam menghadapi yang kita. Saya mulai dengan kaidah-kaidah syariah yang harus diterapkan oleh masing-masing individu pada dirinya sendiri. Ini yang terpenting. Kaidah yang pertama, ialah al-iqbalu ala ibadatillah menyibukkan diri dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan dalam beberapa riwayat sabdanya Rasul SAW yang mengisyaratkan masing-masing individu itu dalam sikap fitnah yang ada harus lebih menyibukkan dirinya dengan ibadah, memperbaiki diri sendiri dengan banyak ibadah dan amal soleh. Di antaranya adalah hadis yang dikeluarkan oleh lima Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arba. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menegaskan dalam sabdanya, "Tatiru fil a'mali fitanan kaqita'il lailil mublim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin min dunya Kata Rasul, badiru fil a'mali fitanan. Hendaklah kalian berlomba-lomba mengejar fitnah, mendahului fitnah bil amal dengan amalan-amalan soleh. Dahului fitnah itu dengan amal-amal soleh. Yang namanya fitnah mesti melawan orang. Sebelum anda tertimpa yang namanya fitnah, sebelum terkena fitnah kamu dului dia dengan cara memperbanyak amal soleh supaya kamu semakin jauh dari fitnah-fitnah yang ada Tadiru bil a'mali kitanan Berlomba-lomba kalian Beramal soleh Untuk mendahului yang namanya fitnah-fitnah Yang digambarkan sama Rasul Katitahil laylil mublim Seperti serpihan-serpihan malam yang gelap Seorang laki-laki di pagi harinya mukmin sorenya kafir. Sorenya mukmin, paginya kafir. Dia menjual agamanya dengan sedikit urusan dunia. Yang kita ingin dari sini, Allah pada penggalan pertama, Fasiru bil amali kita. Ternyata di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan bimbingan kepada kaum muslimin ketika akan muncul yang namanya fitnah atau ketika fitnah sudah mulai datang atau bahkan sudah melanda kaum muslimin hendaklah masing-masing individu muslim itu menyibukkan dirinya dengan ibadah kepada Allah dengan semua bentuk ibadah sibuk dengan ritual kesehariannya zikirnya kiraatul Qur'annya sholatnya taklimnya belajar mengajarnya dakwahnya semua aktivitas yang mengandung makna ibadah dia kerjakan. Sibuk dengan itu, sibuk dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sibuk dengan beramal. Juga dengan hadis yang kedua, yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Ma'qil ibnu Yasar radhiyallahu taala anhu warda, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, Ibadah di saat berkecamuknya perang. Harus itu pertempuran perang. Ini jenis fitnah. Ibadah di saat berkecamuknya yang namanya fitnah kahijratin ilayya itu seperti hijrah kepada aku pahalanya sangat besar pahalanya Allah sekaligus mengisyaratkan kepada kita Rasul menginginkan kepada kita semua menginginkan dari kita semua supaya sibuk dengan ibadah di tengah kecamuknya fitnah sedang gempar-gemparnya fitnah sedang panas-panasnya api fitnah sedang umat-umatnya adalah air fitnah umat itu air ya bukan api ya nah, air fitnah di saat yang semacam itu hendaklah kita semuanya sibuk dengan dengan apa dengan fitnah sibuknya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga waktu-waktu yang kita miliki diisi dengan aktivitas ibadah. Semua macam ibadah. Iya, tadi salatnya, iya, baca Qur'annya, ya zikirnya, baca bukunya, taklimnya, belajarnya, mengajarnya, akhlak yang baik dengan sesama, sedekahnya, semuanya sibuk dengan itu. Nah, Rasul SAW fitnah itu tidak laku tidak ada pasarannya walaupun disediakan ahli marketing khusus untuk menjadikan fitnah gak payu dikarenakan masing-masing kaum muslimin dewasa masing-masing kaum muslimin tahu bagaimana tugas dan sikap dia dalam menghadapi kondisi yang ada sibuk dengan ibadah. Ditawari ini iya loh ada fitnah zen ini. Afwan, saya lagi sibuk ibadah. Oh ini kemampuannya lebih bagus ini. Nah, harganya lebih miring. Nah, afwan, saya lagi sibuk dengan ibadah. Kenapa ini? Fitnah itu yang semakin meledak-ledak, semakin meluas, semakin pokok-pokok para hatinya itu pada orang-orang yang nggak punya kalian pengangguran ibadah bukan pengangguran pekerjaan ya pengangguran ibadah dengan waktu yang kosong itu yang akhirnya setannya masuk oleh karena itu Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sangat masyhur di kalangan kita, riwayat Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala mengingatkan akan kenikmatan dua kenikmatan yang besar ini, waktu luang dan kesehatan itu. Ni'matani fihi ma kathirun minan nas as-sihhatu wal farah. Dua kenikmatan banyak sekali pihak-pihak yang rugi akan juga kenikmatan ini melalaikannya kesehatan dan waktu luang. Nah, kosong pengangguran ibadah coba apa yang dia kerjakan sama dia Ibadah yang nganggur akhirnya ketika ditawari produk fitnah ah, wah ini kayaknya zen ini bikin semangat ini Hah? dibeli sama dia fitnah tadi masuk dalam kebanyakan fitnah menjadi berkobar kopar apinya. Maka karena ya Allah, kaidah syar'i yang pertama terkait dengan diri kita masing-masing. Sibukkan dengan ibadah kepada Allah. Tapi tolong jangan saya memahami ibadahnya kalau pas fitnah tau. Fitnahnya tidak ada, enggak ibadah. Itu bukan demikian maknanya. Maksudnya ibadah itu rutin bagaimana biasa, tetapi di saat fitnah itu melanda, semakin kencang ibadahnya, semakin disibukkan dengan ibadah kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Yang kedua. Yang kedua, Allah. Kaitan yang harus dipahami oleh masing-masing kita terkait dengan diri kita masing-masing Di samping ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ialah al-qbal ala talabil ilm. Menyibukkan diri secara khusus, secara khusus menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Menyibukkan diri dengan ilmu dengan datang di majelis ilmu dengan menelaah kita membaca kitab mengkaji kita membaca keterangan-keterangan para para para ulama wah ini perkara yang luar yang saya sudah sampaikan di di depan untuk semuanya pentingnya menyibukkan diri dengan ilmu ilmu syar'i dalam semua keadaan, khususnya ketika fitnah melanda. Dengan ilmu itulah Anda akan tahu mana yang hak, mana yang batil. Dengan ilmu itulah Anda tahu mana yang maslahat, mana yang mafsadat. Dengan ilmu itulah Anda akan tahu waktunya bicara atau waktunya diam. Dengan ilmu itulah Anda akan bisa menetapkan ini batil, ini hak, ini sunyi, ini bukan sunni. Itu semua menggunakan yang namanya ilmu. Misalnya profil para kalafik. Yang berikutnya lagi, Allah. Hmm. Yang juga hidung kita terkait dengan masalah kaidah-kaidah syariah dalam masalah ini ialah ada mutaqallu lil fitan ada mutaqallu lil fitan kita tidak ngintip-ngintip nah Tatallu itu coba cepat kepingin ngerti. Apa sih kitanya? Uh, eh, insya Allah saya siap untuk membedakan mana hak mana yang batin. Nah, itu tentunya orang kayak saya ini insya Allah bisa lah memilah-milah. Nah, itu namanya tatalluq kaitan syar'inya yang harus azza wa ialah tidak melakukan tindakan semacam itu namanya adamu tatallu lil fitan tidak kemudian memiliki perasaan kepingin tahu yang sangat sama fitnah yang ada ini disyaratkan dalam sabdanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mutafakun alaih Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu istilah yang korosnya jelek yang menggunakan istilah kaidun itu orang-orang waris tapi tidak apa-apa kita gunakan dengan konotasi yang bagus ya kasih faedah kalimat kaidun istilah kaidun yang artinya duduk itu digunakan oleh orang-orang khawarij jihadiin yang teman-teman mati itu Tamam? Untuk melecehkan para ulama sunnah para ulama kibar yang tidak terlibat dalam harakatul jihad pergerakan jihad mereka mengatakan itu ulama kok itu? artinya apa? ulama duduk isinya cuma duduk paling di atas meja depannya kitab paling sekitarnya sekelilingnya tembok perpustakaan dia isinya paling benda pasif apa itu kitab ya, memang pasti nggak gerak-gerak itu nggak aktif ya kitabnya itu paling itu pak itu kemudian berkembang menjadi bahasa mereka itu ulama yang nggak ngerti kenyataan umat nggak ngerti wakil nah, gitu. nah itu penggunaan mereka tapi yang kita inginkan, inginkan di sini kalimat itu dengan bahasa yang bagus yang muncul yang namanya fitnah apalagi sampai kufar-kufar yang namanya fitnah jangan macam-macam anda itu lo sok pengen ngerti katanya kobarannya basah Ustaz saya kepingin menanyakan seberapa sih panasnya itu la Allah Allah Allah ingat ayat pertama yang saya bawakan tadi wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum haqqa Allah mengatakan itu takut disuruh takut kamu itu takutlah kalian dari sebuah fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja disuruh takut kamu malah kok berani Allah juga mengatakan di ayat lainnya lagi lagi na yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw tusibahum azabun alim nah inilah hati-hati orang-orang yang menyusihi perintah Rasul menyelidiki sunnah Rasul akan ditimpa yang namanya fitnah atau azab yang sangat pedih. Fitnah itu dijadikan sebagai hukuman bagi orang-orang yang menyelidiki sunnah. Nah, kemudian ada orang yang kepingin saya kok nggak tahu Ustaz, jiwa petualang pak. Saya tuh demen-demen sesuatu yang berbau fitnah gitu deh. Kalau sarapan paginya nggak ada bau fitnahnya itu kurang mahram. Eh? Jadi sarapan pagi itu harus fitnah makan siangnya ya kopi fitnah atau es fitnah atau gimana lah. Nah, malam harinya harus perkataan fitnah. La haula wala Nah, di sini ada kalimat indah. Dari Syekhuna Abu Nasr Muhammad bin Abdullah Imam Hafizahullah Ta'ala Ra'ah ketika belum menggambarkan um, menjelaskan tentang pentingnya takut dari yang namanya fitnah. Beliau bawakan ayat yang saya bawakan di atas. Beliau mengatakan wallah semua Allah. Demi Allah, kemudian demi Allah. Innana la fitnatan wal azab alim. Kami kita-kita ini tidak akan sanggup untuk terkena fitnah atau tertimpa azab yang sangat pedih. Tidak akan sanggup. Cuma mengatakan tawa ajaban li'akirin yukdimu nafsahu lima la tuhbadu uqbah sungguh sangat menakjubkan sangat mengherankan aneh gitu loh kalau ada orang yang punya akal sehat berakal sehat sok kaya dia maju dengan dirinya terjun dalam dunia fitnah yang itu tidak terpuji akibatnya. Semacam aneh. Ini orang orang yang berakal sehat tidak bakal mungkin seperti itu. Itu ya, bahasanya halus ya. Kalau dibikin bahasa kasar. Ada orang yang kemudian sok gaya kepingin ngerti yang namanya fitnah. Kepingin tahu kadar panas ademnya fitnah. Kayak apa sih itu orang yang berakil. Ini orang gak waras. Itu bahasa kasar gitu. Orang gak waras kefitnatan, takutlah kamu dari fitnah, takut kelelahan wani. Berani orang ini dengan fitnah. Disuruh hati-hati, tertimpa yang namanya fitnah, dia malah teman-teman yang berbau fitnah. Rasul menyatakan, ketika ada fitnah al-qaid khairun al qaid yang berdua lebih baik daripada yang berdiri dia malah ngakir lari terburu diri. itu menunjukkan orang tersebut bukan bukanlah orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akan Allah. Ini faedah berikutnya terkait dengan pribadi kita masing-masing. Biasakan dari orang itu seseorang yang takut dari fitnah, tidak suka yang bau-bau fitnah. Jauh, sejauh-jauh dari fitnah. Sahabat Ammar Sir radhiyallahu taala anhu arba. Ketika diberitahu sama Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa nanti akan dibunuh oleh kelompok pemberontak. Spontan langsung menyatakan naudzubillah kita, fitan. Naudzubillah dengan fitan. Saya berlindung kepada Allah dari yang, yang memfitnah. Sangat terdiam. Padahal kamu pemberontak loh. Jelas penyimpangnya ini. Dan kalau kamu yang teman-teman bawa fitnah, wah cocok. Ustaz. Itu yang tak cari. Saya terbunuh di tangan para pemberontak. Zen. Bagus itu berarti apa namanya uh, eh, prediksinya itu saya bakal ikut dalam pertempuran hebat melawan pemberontak. Itu yang tak cari itu. Eh, Bismillah. Mati tak apa-apa. Mati tangan pemberontak kan keutamaan itu orang dengan fitnah tapi sahabat Amar bin Yasir mengatakan na'udzubillah min fitan kami berlindung kepada Allah dari yang namanya fitnah jangan macam-macam Nama ya. Di zaman sekarang ini, Alhamdulillah, justru yang terjadi itu semangat untuk kepingin tahu yang namanya fitnah. Hmm? kalau yang dibicarakan itu yang bau-bau fitnah, oh itu seger itu. Tidak ngantuk luar biasa. Perbincangan ini yang berjam-jam pun akan dia lalui dikarenakan sangat betul rasanya majelis yang berbau-bau fitnah itu. Apalagi dibumbui dengan cara takdir, Wah, tambah ganteng ini. Siapa yang bicara? Siapa yang takdir? Siapa yang dipuji? Siapa yang dikritik? Ya, gimana dimulai? Gimana? Oh, asik kita itu. Allah musta'an. Tidak sadar kalau dia sudah terkena jerat-jerat fitnah masuk dalam kubangan kobaran ah, fitnah. ini. min Kaitannya berikutnya masih terkait dengan masing-masing kita ya. ialah larangan untuk mencari-cari aibnya seseorang. Tatabuh auratin Larangan untuk mencari-cari kesalahan aibnya seseorang. Kaum muslimin secara umum dan para ulama secara khusus. Ini penting. Ini menambah yang sebelumnya. Nah, ini para bin Allah disebutkan dalam hadisnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang dari beberapa orang sahabat, dari sahabat Abu Barzah al Aslami, dari sahabat Abdullah bin Umar, radhiyallahu taala anhuma, datang dari sahabat Tauban, dan beberapa sahabat yang lainnya yang berkumpulkan semua jalan-jalan yang ada menjadi hadis yang sahihun di ghairihi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, mengingatkan orang-orang yang punya titel senang mencari kesalahannya orang, kaum munafikin. Katanya Rasulullah Wasallam, Ya ma'syara man amana bilisanih walam yadkhulul iman ila qalbih wahai segenap orang-orang yang beriman dengan lesannya tapi tapi iman belum masuk ke dalam hatinya Dia kaum munafikin hatinya tidak mantap dengan keimanan cuma ngomong di lesan Dia kaum munafikin La taghdabul muslimin. Kalian jangan menghibai kaum muslimin. Wala tattabi'u auratihim. Kalian jangan pula mencari dari aibnya, auratnya kaum muslimin. Cuma mengatakan setelah itu. man مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَصْبَعَ walau fi jaufi baitih. Katanya Rasulullah itu sesungguhnya barang siapa yang mencari-cari aib awal saudaranya yang muslim maka Allah pun akan membalas membongkar atau mencari-cari aib awalnya dia sendiri. Dan seseorang yang Allah cari-cari aib dan auratnya dia, Allah akan bongkar aib tersebut walaupun dia di tengah-tengah rumahnya. Walaupun dekam di rumah, tidak pernah keluar, tidak ada interaksi dengan dunia luar, di dalam rumah terus. Tetapi kalau dia punya kebiasaan untuk membongkar aibnya orang lain, Allah baiknya dia walaupun dia di tengah rumah semua dia akan tahu orang yang memiliki sekian banyak aib dan aurat ini ancaman makanan kumimah jadi menunjukkan isyarat larangan untuk mencari-cari aibnya orang kesalahannya orang khususnya kalau item kesalahan itu yang kamu cari item kesalahannya para duat Allah para ustaz-ustaz lebih mengerikan lagi kalau kemudian item kesalahannya itu yang dicari-cari aibnya para ulama mengerikan dengan ini demikian kaum munafikin sebagaimana riwayat ini sebagaimana riwayat ini yang lebih parah lagi menanti Allah kalau air yang dicari itu air masa lalu. Terus zaman kemien, zaman kalau pendu kata orang tua itu. Terus dia lama itu diungkit-ungkit kembali. Ya cari kembali. Diedel-edel katanya orang Jawa Timur ya. Diobrak-abrik semua yang ada diedel-edel kemudian ditampilkan kembali di sini di depan mata, di depan halayak ramai, di depan kauman kaum muslimin. Masalah yang ada itu. Nah, supaya uh, tahu kalau tidak azakumullah. Kalian-kalian ini, nah, khususnya para ustaz, itu rapot merah masa lalu itu belum bisa dihapuskan dengan 100%. Saya tahu saja. Sekarang ini terlalu banyak dari kalangan Hizbiyyin, anak Pak Hezbollah bilang ya, Hizbiyyin, mantan teroris, saya katakan mantan tidak mau dibilang teroris mereka, mantan teroris yang setelah Hizbiyyin lah dari dulu ya, itu sekarang ini mulai lagi ngamuk-ngamuk lagi lagi kepanasan mereka rupanya nah itu yang mereka ungkit-ungkit itu ialah masa lalumu ya belum belum belum lalu sih cuman beberapa lalu lah gitu ya diungkit-ungkit kembali sehingga di antara syubhat yang mereka lontarkan di kalangan orang-orang awam yang baru mengerti dakwah mereka itu ialah dai-dai khawarij. Masya Allah. ini ya, kita yang dengar kan, ya dai-dai khawarij. Hmm. Mereka itu menggunakan bahasa Arab pasti. Mereka itu ikhwanina ikhwanina bagau alina. Ya saudara-saudara kami ya muslim. Bagau alina, tapi mereka itu saudara kita yang memberontak kaum muslimin. Kalau boleh saya istilahkan, dituding sebagai ustadz ustadz pemberontak. Hmm. apa ini? Salahnya siapa ini? Hah? Iya. Ya jangan nyatakan orang, Ya, kan kesalahan, kesalahan masa sebelum lalu lah. Hmm. Nah, diungkit-ungkit kembali sama mereka diungkit-ungkit kembali sama mereka Nah, yang mereka inginkan sekarang ini mereka harus meminta maaf kepada semua umat ini bayangan zahir kalimatnya jadi kita datangi masing-masing umat minta maaf maaf ya pak maaf ya pak uh, ngamun ini pagi satu lagi terus begitu ke semua umat apa kak pegel tangannya antum ini Wahai wala quwata illa nah, itu pasti kuno. Kuno ya akhi. Maka itu sangat-sangat dikhawatirkan masuk dalam riwayat ini. Dalam riwayat ini mencari-cari ayatnya orang aja salah Apalagi kemudian yang dicari, yang dibongkar itu masa lalu. Masa lalu. Nah, yang kena ya, yang dulu berada di eh, kursi atas, eh, kena ya apa oh, Saya kan alhamdulillah bagus lah. Eh, kalau saya itu di awal pergi saya itu. Jadi tidak masuk dalam daftar. Tapi kena hidratan. Alhamdulillah Nah itu. Hmm? Hmm, mereka itu adalah orang-orang begini. Saya tahu siapa dia. Saya tahu bagaimana bobroknya dia ketika itu. Hmm, ketika itu masa lalunya dia itu. Nah, Allah Allah, Allah, Saya Saya kandungan ya, ya. Artinya ada yang semacam itu. Ringkasnya Allah. Sikap kita ialah adam tadabbu'il aurah. Jangan mencari-cari kesalahan orang ketika terjadi yang namanya fitnah. Khususnya ialah auratul ulama. auratul aibnya para ulama. Dikarenakan para ulama itu memiliki kehormatan tersendiri yang ada dalam Islam di mana kaum muslim diwajibkan untuk menghormati mereka, memuliakan mereka. Menghibai kaum muslim hukumnya haram. Lebih haram lagi kalau yang dihibai itu ialah para ulama yang lebih mengerikan lagi yang dihibai oleh para ulama kibar ahli sunnah wal jamaah ulama sunnah ulama dakwah yang dikenal kisah mereka dalam dunia dakwah salafiyah dakwah ahli sunnah wal jamaah itu yang kemudian kamu otak-atik auratnya mereka ya wailah celaka kamu ya akhi Hati-hati dengan ancaman yang dalam riwayat ini. Kalau kamu cari-cari aurat kepada kamu yang muslim, Allah akan cari juga wajah kamu dan Allah akan bongkar itu walaupun engkau di tengah-tengah rumahmu. Sallallahu musta'an. Ini diramkan. Di zaman sekarang ini hanafuna azakumullah. Kehormatan para ulama sedang dicapi-capi. Kehormatan para masyayikh sunnah sedang dicapi-capi. Oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka jangan baik ini. Jangan sampai kemudian masing-masing kita terlibat dalam tindakan tersebut. Kalian amalkan prinsip ini. Yang pertama tadi sebelumnya tadi jangan nengok-nengok nyindir-nyindir yang namanya fitnah. Dan yang berikutnya jangan kemudian anda mencari-cari kesalahan orang apalagi aib dan kesalahannya para ulama besar nah ini ringkasnya yang berikutnya lagi masih Nah, masih antum yang berikutnya ialah apa mahir lil akhbar asyai'ah khususan indal fitnah kita itu harus memiliki sikap kolektif terhadap semua berita-berita yang berkembang khususnya pada masa-masa fitnah selektif ya kawan harus kamu seleksi dulu khobar yang ada itu. nama ya ini masuk dalam pengertian prinsip tasabut tabayyun. Ya ayyuhalladzina amanu in sya'akum binaba'in fatabayyanu. Kalau datang barang kotor yang fasik mau berbeda, maka fatabayyanu tabayyunlah kalian. Sabut sanatnya bagaimana sikoh apa tanda sikoh yang berikutnya lagi yang ngasih tahu kepada si fulan sikoh apa tidak sikoh ada kaidah yang cukup indah di kalangan para ulama terkait dengan masalah seperti ini itu digunakan oleh para ulama jarh ta'adil dalam menilai seorang rawi katanya para ulama terkadang kita itu ketika mendapatkan sebuah berita lama naftahin man akhbarabih kita tidak menuduh dusta orang yang membawa berita jadi orang emang bagus, jujur, lugu, polos walakin naftahimu man akhbarahu tetapi yang kita tuduh dusta itu ialah tidak lain yang Ianya ke orang ini. Paham? Perkataan juga sebaliknya. yang ngasih dikhobar orang sumber beritanya itu jujur, benar. Gak ada tuh, Tapi yang kita tutup orang yang membawa berita ini. Harus selektif. Boleh. Yang ngasih khobar ke antum dari orang ini Sikatun awal sikatun Orang percaya atau tidak Percaya Ada ah Baik Orang baik-baik Saya kenal dia soleh Masya Allah Tapi masa iya sih Orang seperti ente ini bisa ngasih kabar Kayak gini sama anak Cek lagi di belakangnya Mana akhbarahu Siapa yang ngasih kabar sama orang baik-baik ini Jangan-jangan ada orang mewah itu Baik lagi. Loh, yang ngasih kabar kepada dia pun juga orang soleh. Saya tahu siapa dia. Orang berpahit. Ikhwan Masya Allah, bagus, soleh, tahu orangnya. Tapi masa iya ngasih yang kayak gini ini? lagi ke belakang lagi. Terus begitu. Kamu kejar sampai ke ujungnya. Kalau kabarnya tidak beres, mesti ada yang tidak beres. Itu tak mereka. Tapi kalau memang betul-betul hukumnya itu benar dan tepat, baru ada sikap bagaimana mensikapi khabar yang ada yaitu e, tidak kemudian menyebar luaskan berita-berita yang berbau tentang masalah fitnah yakin mbak nifas insyaallah Allah ini pembahis selektif jadi tidak asal kemudian antum dapat SMS Wah, memang satu orang ini ngawur ini Lihat ini, SMS yang masuk sama ini. Ternyata dusta sejak dulu tak pikir ustadznya baik-baik, ustadznya ahli sunnah, tiba nih ngaku si toy. Nah, kena akhir sebarkan ke semua orang, sebarkan. La haula wala quwata illa billah. Ada muakil, ini orang nggak waras. Ini orang nggak waras. Orang yang tahu kaidah dalam memahami saya salam salam sikap yang namanya fitnah khususnya pada masa-masa fitnah. Ada koper masuk dicek apa kopernya ini. <laughs> ini koper membuat koper api semakin meluas. Simpan baik-baik. Saya simpan. Saya gitu aja. Wah, opasnya menyejukkan. Enak nih kayaknya nih. Cek dulu beritanya. Nah, negara nih. Sampai ngasih SMS. Oh, rojun, rojun soleh nanti dari mana? Dari bulan, Rasulun Soleh. Dari mana dia? Dari Allah, Rasulun Soleh. Dari mana pusatnya? Dari prosedur Rasulun Soleh. Alhamdulillah. Soleh, dari soleh, dari soleh, dari soleh. Khabarnya kok menyejukkan. Ini iya. dikasih untuk orang-orang yang punya akal juga untuk eh, dikasih khabar semacam ini supaya itu sejuk sama kita. Nah semua orang kamu kasih khabar sejuk ya sejuk ya. Tergantung orangnya masing-masing. Hakala. Ini penting. Di zaman sekarang ini kalau kita Allah sangat-sangat mengerikan Kosinya tidak lagi mereka memperhatikan kaidah-kaidah seperti ini yang dibunyikan dalam Islam. Dapat obat, masuk SMS dia, langsung sebarkan ke semua orang. Wah, wah, saya Indonesia. Kalau nggak punya pulsa, Aduh, entah mau satu ini. Dicari orang penting. Nolong, agen majalah syariah. Sep, dua masuk, lumayan. Wilayah Jogja, satu orang sudah nah, eh, kemasukan ke karya. Dan paling sini ini, ngibatkan ke yang lain. Yuk lagi, wah ini agen Solo dapat ini. uh, agen Surabaya. Sep, uh, agen Sumatera. Sep, uh, agen Sulawesi. Hati-hati. Agen-agen majalah ini jadi pihak-pihak yang kena serangan terus hmm. ini di akhir kasih keterangan sebarkan nah, <laughs> sebarkan la haula wala quwata illa billah kamu dari Cina la ilaha illallah muhammadur rasulullah tidak pantas orang pertama yang menyebarkan itu menyebarkan kebarangan semacam ini ini banyak terjadi kita pakai bahasa gini-gini aja ya tidak perlu menyebutkan kelasnya kan? Nanti belum waktunya. Barakallahu Tapi terjadi, itu sama terjadi. Anak itu ada itu dapat sering kali ini. langsung, aku? Eh, eh. anak baca minta aja kan. Apa yang yang ketampar juga saya itu. Ya, biasa, <laughs> biasa, ah, biasa. Karena saya nyoba, ini kalau orang dihadapi ya pasti reaksinya itu kasus hmm. tak sama saya Pak Fadis set gitu. oh, reaksinya tuh lebih hebat dari sebelumnya Nah, ya Pak, lebih hebat dari sebelumnya. Jawab, belum dia, jawab lagi. set ah, mas mana jawab lagi. Terus oh, begitu, akhirnya, oh, ketok kan. Nah, dicoba beberapa kali, ternyata itu yang diinginkan sama dia. Membuat antum masuk tercebur dalam obrolan api fitnah ngajak antum rame-rame nyebur api fitnah ya masuk masukkan semuanya ke dalam tercebur kepanasan dengan api fitnah akhirnya antum tidak punya sikap yang ilmiah akhirnya kayak banteng ketaton yang sama yang ngamuk kalau juga ngamuk ngamuk-ngamukan akhirnya yang keluar ucapan-ucapan yang tidak sepantasnya disampaikan Uh, ucapannya ngeri-ngeri ya. Sangat mengerikan, sangat mengerikan. Bahasa-bahasa takfir, pengkafiran, bahasa-bahasa membid'ahkan, bahasa-bahasa menghizbikan. Uh, ngeri sudah. Ngeri sudah. pada itu untuk tulis di kita ya. <laughs> Gak apa-apa, orangnya gitu Nah, apa namanya uh, ya ya ya masalah yang ya <laughs> sama uh, jadi ada salah seorang uh, mau misi kajian sebuah tempat ini mengadakan pada tiap pengajiannya kalau ya. ini orang nggak beres ini ini kan linknya haula ini linknya mereka ini tak tahu-tahu al ashabul satu ini kan diundang misi taklim di lingkungnya mereka ini ini sudah akur apa bagaimana ini ceritanya ini omnya oh, link mereka ini ya link mereka tuh yang yang yang mantan seruin lah hmm. Eh, yang undang kok mantan mantan mereka mereka ini ya kok ya gelem sih oh sakur sih coba bagaimana ada yang usil coba set halus kok kenapa tuh apa namanya disuruh kita taklim di tempat-tempat lingkungnya man itu antum takut kan mereka ini takut kan wah balasannya medeni ente Hah? Balas hanya tidak kenal dan tidak tahu siapa mereka ini Buh, sopo sing adakan kajian ini bahasa bermakna ya bahasa kulit ini nah bermakna saya tidak ngerti mereka itu kafir atau muslim. Saya tidak tahu mereka itu kuburi atau kuburi ya, kuburi atau sufi. Saya tidak tahu mereka itu hizbi atau fulani. Eh, ini bukan nama orang sekarang, fulani. Saya tidak tahu. Jawabannya kok medeni tenang gini. Yang jelas-jelas yang ngadakan panitia kajian yang muslim. Kena-kena muslim. Cuma kita beri informasi, kok ya ulingnya mantan serunjin gitu. Allah siapa yang kayak gitu, saya nggak tahu. Muslim apa kafir, saya nggak tahu. Loh, sama mau muslim ini muslim, gak kafir, yakin gak kafir. Saya nggak tahu, muslim apa kafir, saya nggak tahu kuburnya atau kubur saya nggak tahu la haula wala quwata illa billah hmm. mengerikan dilakoni lagi tambah lagi kesimpulannya kan namanya pengalaman sedikit gitu ya ketika masuk khobar-khobar yang semacam ini kepada antum apa aja kobar khobar yang, ini yang namanya fitnah gitu seperti gitu simpan aja simpan yang baik simpan yang baik jangan dikubris simpan yang baik dengan diamnya antum tidak menggubris tindakan-tindakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini yang berusaha menyebarkan api fitnah di tengah-tengah masyarakat muslim ini untuk menjadi cekikan khusus bagi mereka. Dengkalnya itu luar biasa, kok gak dibalas? hmm. Sampai ada yang menjadi jauhnya. Saya kena lagi. Padahal dalam menggubris. lagi. Rupanya ada GTM di tengah-tengah kalian. Apa GTM? Nggak ngerti. Siapa GTM. Tadi dikasih eh, uh, pengertiannya. Gerakan tutup mulut. <laughs> Rupanya di tengah-tengah antum ini ada gerakan tutup mulut. Betul, begitu. Oh, oh ya, ini pun dikasih penjelasan. Ya, yang memerintahkannya para masyarakat menurut tutup mulut dia semacam Syekh Rabi bin Hadi juga masyarakat-masyarakat ibar yang lain itu tutup mulut terus gimana? kita harus jawab lagi kita hmm, apa ini? apa ini apa bukan kenek kan saya ini ada banyak ya? kalau kita kau ada Allah oh, yang anda inginkan di sini adalah kaidah-kaidah syar'i terkait dengan masalah fitnah terkait dengan diri kita masing-masing tafis benar kok harus dewasa harus punya akal yang sehat dan waras gitu loh ketika ada khabar yang masuk apapun isinya entah itu anak pemimpin zaman itu simpan baik-baik jangan kemudian langsung sebarkan sangat kemari simpan baik-baik jangan dikubris baru kalau jangan langsung eh, full eh, hatinya antum dengan dengan macam seperti itu Habis semua. Hah? Hapus berita kotak masuk. Stop. Yes, hilang ayam. Simpan di sana. Tidak perlu balik. penyakit para kalau Setelah itu kalau nanti masuk nama. Ada kaitan yang berikutnya. Kaitan yang berikutnya kalau nanti masuk Allah. untuk masing-masing kita ialah salamatus sadri wa sidqul lisan. Hati kita selamat, lesan kita jujur. Maksudnya Allah dalam kondisi dan masa-masa fitnah yang sedang berdekatan apa itu melibatkan sekian banyak pihak dari kalangan kaum muslimin? Diupayakan supaya hati kita itu selamat. itu sabar. Dari berbagai macam penyakit-penyakit hati. Selamat tidak ada rasa dengki, rasa iri, rasa amarah, rasa dongkol. Kepada kaum muslimin itu merupakan suara kita. Selamat. Nah, untuk lari ke arah sebelah sini, poin-poin sebelumnya harus kamu lakukan. Sehingga ayam, dadamu itu enak gitu loh. Jadi nggak berbual sama si Fulan, berbual sama si Alan, gemes sama si A, gemes sama si B. Tidak, ayam. atau sadar. Kemudian sibukun lisan, lisan kamu itu jujur kalau berbicara. Kalau ini bukan Allah disebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sahihnya ya dalam sunahnya Rasulullah dalam sunahnya disebutkan sama Syuhur Al-Bani rahimahullah dalam silsilah al-ahadith as-sahihah Katanya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah ditanya, "Ayyun nasi afdal?" Ayyun nasi afdal? Siapakah orang yang paling afdal itu? Orang yang paling utama itu siapa? Maka boleh menjawab, "Kullu mahmumil qalbi sadiqul lisani." setiap orang yang makmum, makmum hatinya, jujur lesanya Karena para sahabat, satu tulisan ma'rif Kalau satu tulisan lesan yang jujur kan tahu. Tapi apa maknanya mahmumul qalbi? Hatinya mahmum. Orang yang hatinya makmum Maka dikatakan Rasulullah SAW, huwa tati النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا ذل ولا حسد, yaitu seseorang yang bertakwa kepada Allah tapi yang bertakwa nabi nabi itu yang bersih hatinya tidak ada dosa tidak ada tindakan semena-mena tidak ada kedengkian tidak ada hasad. Itu namanya itu sadar. Hatinya selamat, enak. Dikatakan sebagai afdalun nas, orang yang paling afdal. Dan ini menentukan azabmu ya Allah tidak tekankan lagi ketika kondisi fitnah sedang membara. Yang pada umumnya menentukan ya ya Allah ketika kita berkecamuk yang terjadi ialah keretakan ukhuwah. Nah gitu ya. Hubungan tidak lagi harmonis. Sudah mulai jaga jarak. Mulai muncul amarah, emosi. Mulai muncul yang namanya kebencian, kebencian, iri, benci, dan semisalnya. Itu kondisi umum yang namanya sebuah fitnah. Yang tadi nakur, ribut. Yang tadinya dekat, jauh. Yang tadinya kawan, lawan. Yang tadinya ziarah, enggak lagi ialah ya, itu yang namanya kondisi fitnah secara umum. Maka nama kita diminta untuk memiliki prinsip ini. Salamatus sabar wasidqul kulisan. Hatinya kamu bersih dan jujur ucapan kamu terkait dengan saudara-saudara kita di kalangan kaum muslimin. Hafizahumullahu jami'an. Lainnya lagi Allah. yàrá. An-nazaru ila awaqifil umur. sebelum kita bertindak. Jadi ketika melakukan tindakan, mau, mau mengerjakan tindakan, itu mikir sih. Ini akibatnya bakal apa? Kalau saya berucap, bakal apa? Ketika saya bertindak, bakal apa? Ketika saya diam, bakal apa? Itu namanya an-nawar ila akibatul umur bahasa yang lainnya saat orang itu kalau berpindah itu teman penuh perhitungan mempertimbangkan maslahat dan madarat mempertimbangkan akibat jelek atau akibat buruk Bayangkan Muhim jiddan barakallahu kita, Ini disyaratkan Allah dalam Al-Quranul Karim di Al-Baqarah ayat yang ke-216. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam firman-Nya, "Wa asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum ta'lamun." Bisa jadi engkau membenci sesuatu padahal itu baik untuk kalian engkau mencintai sesuatu ternyata jelek bagi kalian. Allah yang maha tahu dan kamu tahu. Ini misalkan yang Allah pentingnya untuk memandang lebih jauh akibatnya itu apa. Pertimbangan khair wa syar, baik jeleknya, akibat buruk baiknya, maslahatan madaratnya. Khususnya ketika terjadi fitnah yang sedang kobar kobar Prinsipnya jangan sampai Anda menjadi pihak penobar api fitnah. Tapi saja sebagai pihak yang merdam api fitnah. Sehingga kamu pandang ketika saya mengucapkan A ini apinya tambah gede atau tambah lerep. Ketika saya menyebarkan A menambah besarnya api fitnah kata padam. Itu namanya nazar ila awaqifil umur hanya orang-orang yang waras, hanya orang-orang yang berakal sehat, hanya orang-orang yang besar, yang bijak, yang punya prinsip semacam ini. Dawa mikire, dawa mikire. Hah? Ada selebaran datang. Seret. Wah, cocok ini. Hmm, ini zen ini, cetar, ganteng ini. Nah gitu ya. Sebarang! Nah, sebarkan. Nggak ngerti bagaimana nanti di lapangan. begitu disebarkan, sih. Ternyata yang terjadi ledakan. Iya. Yang tadinya sekup, sekup permasalahan fitnah itu cuma sekotak. Begitu disebarkan selebaran-selebaran yang dia temukan tadi itu meledak. Yeah. Besar Ya di sekotak menjadi besar. Besar. tambah lagi. Muncul berbagai bawah lagi, setelahnya lagi. Iya, <laughs> tambah luas. Semakin kemudian dia bertindak semakin luas. Lingkupan fitnah yang tadinya kecil itu. Dikarenakan orang bin Arzakumullah tidak memperhatikan masalah wal mafasid, tidak memperhatikan yang namanya ibu umur. Dan ini yang sedang terjadi mesti asal main tebar dapat tak dapat tak seret seret langsung ya nggak pakai nyebar sih taruh di dunia maya juga orang semua tahu eh tampilkan seret eh, di internet sandungnya moco nah ya sandungnya moco padahal pembahasannya sangat riskan sangat mengerikan terkait dengan kehormatan, terkait dengan keutuhan Jawa, terkait dengan ini, terkait dengan itu. Allah Hah, itu sudah penting. An-nawar ila umur. Sehingga masing-masing antum itu dilatih dengan kaidah-kaidah tadi itu untuk menjadi orang cerdas untuk menjadi orang yang dewasa, untuk menjadi orang yang arif dan bijak dalam segala semua keadaan yang ada. Ojo gerata gusu, nulis kejadian, pada kejadian, nyesel. Ojo nesu-nesu, nesu nah, marah-marah ya. Ojo nesu-nesu, tenang, pelan. Hah? Nanti akan menimbulkan malah yang mengerikan. Kemudian yang Berikutnya kalau yang tidak mempercayai dengan kita kita ini ialah arku ilal ulama indal fitan. Ini yang sering sampaikan dan berulang-ulang sampaikan. Kembali kepada para ulama ketika terjadi yang namanya fitnah besar yang melanda. Artinya urusan yang namanya fitnah itu bukan kita yang ngurusin, kayak mau ahli. Ya Allah, kasih sama, kasih sama, kasih sama. Semua berita-berita yang ada diklasifikasi, dikumpulkan, data yang lengkap, kirim kepada para ulama, kirim kepada, para wasyayir. Tunggu bagaimana fatwa mereka, tunggu bagaimana nasihatnya mereka, tunggu bagaimana bimbingan mereka. Ini prinsip dasar. Was'alu ahla zikri in kuntum Namun Tanyakan kepada para ulama kalau kamu nggak tahu juga juga ada yang yang lainnya lagi yang ma'ruf juga anda semua wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adra'u kalau datang pada mereka satu perkara keamanan atau menakutkan langsung mereka sebarkan walau rasuluhu la rasul wa ila ul amri minhum la alimahu alladziina yakuntunahu minhum kalau tadi dari mereka kepada Rasul dikembalikan kepada para ulama niscaya akan mengetahui masalah tapi orang-orang yang mengerti hukumnya dari kalangan para ulama wal barakah ma'akadirikum kata Rasul barokah itu bersama dengan ulama besar kalian yang besar ilmunya apalagi yang besar ilmu dan besar tua usianya sudah antum ayam antum sibuk ibadah sibuk belajar sibuk beramal nah, tenang ada yang mau musik-musik selek, di seleksi dulu beritanya dan segala macam dia nggak nyintet nyintet dia nggak boleh boleh kesalahannya orang hati mulia tenang hati mulia ayam tempon sejuk mencek selebihnya terus kayak masing ahli yang gampang nanti kita menunggu saja ketika kita penjelasan dari kalangan para ulama dari kalangan para masyarakat gamblang nah enak kalau urusan ayam kitanya itu yang diinginkan para fitina Allah Mudah-mudahan dipahami dengan baik. Ini beberapa poin terkait dengan kaidah-kaidah syariah dan dengan fitnah terkait dengan diri kita masing-masing. Nanti pada zuhur Insya taala akan kita bahas kaidah-kaidah syariah terkait dengan selain kita secara umum. Dan itu e, banyak yang disebutkan sama para ulama akan dibawakan itu Allah sebagiannya dan itu setelah بعد ظهر إن شاء الله تعالى استاذنت وبلاش تم براسها نكتفي لهنا سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك حفظ بارك الله فيك